Jam 4 belum sholat duhur, dia tidak berdosa. Kenapa? Punya udur. Alasan. Oleh karena itu nanti Allah akan bertanya, kepada orang yang berbuat dosa, pezina misalnya, penjudi misalnya, pemabuk misalnya Allah nanya engkau punya udur gitu karena Allah sangat-sangat bijaksana Allah nanya punya udur kalau dijawab punya ah, diampuni dan udurnya syar'i diampuni ya yeah. ah kata Umar tidak ada udur bagi seseorang yang melakukan kesesatan. Hasibaha huda, dia menyangka bahwa itu petunjuk. Dia sholat nisfu sa'ban. Dia menyangka sholat nisfu sa'ban ini bagian dari sunnah. Kata Umar, tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan dia menghafal dan mengamalkan selawat nariah. Dia menyangka selawat nariah ini bagian dari Islam, bagian dari syar'i. Kata Umar, nggak ada alasan. Ya. Menyangka bahwa yang sesat itu benar. Tentu ini di luar zina, minum homer, berjudi, membunuh, korupsi, Tentu tidak ada manusia yang tidak tahu kalau berzina itu berdosa, minum homer itu berdosa, merampok, berjudi, korupsi itu berdosa, tidak ada. Seorang muslim yang tidak mengetahui ini. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dolalatan. Juga tidak ada udur bagi orang yang meninggalkan kebaikan petunjuk dikira itu sesat dikiranya eh, kalau pakai jenggot itu sesat maka dia potong jenggot dikiranya kalau pakai jilbab itu sesat maka dia larang istrinya anak-anak perempuannya pakai jilbab ya yeah. Nah, kata Umar, la udro, tidak ada udur. Ya, tidak ada udur. Kenapa? Fakot buyinatil umur. Karena perkara ini sudah jelas, teramat jelas. Wathabatatil hujjah. Dan hujjah ini telah tegak. Jelas wan al udhru maka tidak ada alasan tentu ucapan Umar ini harus digarisbawahi bagi siapa kan gitu Umar berbicara di Madinah Umar berbicara ini di Madinah contoh-contoh tadi Mungkinkah hari itu orang Madinah melakukan bid'ah? Tidak mungkin. Mungkinkah hari itu orang Madinah tidak tahu kalau jilbab itu wajib? Kalau jenggot itu wajib? Tidak mungkin. Nah kalau ada keterlaluan dia. Berarti dia nggak ngaji, nggak gaul, nggak mendatangi majelis ulama. Majelis-majelis ulama kan banyak di situ, majelis ilmu para ulama dia nggak mau datang, salah sendiri. Makanya dia nggak tahu. Kalau bunga seperti sekarang ini ya, kalau bunga bank itu riba, barangkali masih banyak yang nggak tahu. Ya. Tapi di, di, di Jakarta ini atau di pelosok lah, di pelosok di mana Gorontalo sana atau di mana Papua di mana di pelosok nggak tahu kalau bunga bank itu riba haram. Bagaimana dengan orang Madinah, orang Mekah? Nah, keterlaluan. Ada orang Mekah, ada orang Madinah tidak tahu kalau bunga bank itu haram. Tentu akan ditanya antum kemana saja, nggak pernah ngaji, nggak nggak pernah duduk di majelis ilmu, salah sendiri. Ya, yeah. ah maka Tentu ucapan Umar ini khusus untuk orang-orang yang sudah kedatangan hujjah. Ambil contoh yaitu orang Madinah, orang Makkah, ulama bertebaran di sana. Mana yang hak, mana yang batil dibahas di situ. Berbeda dengan negeri kita ini. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang menjadi aneh di negeri kita ini? Berapa banyak bid'ah-bid'ah di negeri kita ini dianggap sunnah, dianggap ajaran Nabi, dianggap Islam. Lalu bagaimana saudara-saudara kita? Ah, jangan kita hukumi secara takyid. Mana dalil? Firman Allah Rabbul Alamin. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami utus seorang rasul. Jadi misalnya ada kaum, ada satu kaum. Sholat tidak, puasa tidak, kenal Allah juga tidak, baca Al-Quran nggak bisa. Allah itu apa? Al-Quran itu apa? Belum pernah dengar. Apakah kaum seperti ini nanti di akhirat akan langsung dihukum oleh Allah, dimasukkan ke neraka? Jawabnya, tidak. Tadi ayatnya menjawab. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasulah kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum kami utus seorang penyeru juru dakwah nabi rasul ya yeah. bagaimana nasib orang-orang seperti ini orang yang sekarang hidup di kutub Antartika sana Seumur hidup mereka belum pernah dengar Allah itu apa, Rasulullah itu siapa, Al-Quran itu apa, Islam itu apa. Mati dalam keadaan kafir. Seumur hidup dalam keadaan kafir. Mati. Apakah Allah akan langsung mengazab? Tidak. Berarti Allah tidak adil kalau langsung mengazab. Karena dia tidak berbuat salah apa-apa. Tidak ada yang dia kufuri. Beda dengan Abu Jahal Abu Lahab. Didakwai oleh Nabi setiap kali. Dinasehati, disampaikan qala Allah wa Rasul tapi ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Begitu juga Firaun menolak ajaran Nabi Musa. Ah, tentu pantas sekali Abu Jahal Abu Lahab disiksa. Tapi orang-orang ini betul sama dengan Abu Jahal Abu Lahab, sama-sama kafir, sama-sama tidak menyembah Allah. Tapi yang ini tidak menolak siapa-siapa karena dakwah belum datang uh, orang seperti ini akan akan apa? Akan di akan diuji lagi. Akan diuji lagi. Allah mengadakan ujian lagi. Dunia ini kan ujian. Mau beriman atau tidak, mau makan riba apa meninggalkan riba, mau berzina atau tidak, indukan ujian, pilihan Terserah pilih yang mana kan? Allah memberikan kebebasan. Mau sholat silakan, mau zina silakan, minum khamr silakan, mau puasa silakan. Kalau sholat puasa dapat pahala, kalau zina minum khamr berjudi dapat dosa. Ya. Yeah. Nah, orang ini akan diuji lagi ujiannya seperti apa wallahu alam. Ya. Mirip seperti orang ini ada di Sahih Muslim. Mirip seperti orang yang berwasiat kepada anak cucunya agar kalau aku mati di dibakar mayatku. Jadi dia berpesan kepada anak cucunya. Nah, kalau bapak mati, tolong bakar mayat bapak. Sampai jadi abu. Nanti abunya taburkan ke lautan. Kenapa? Dia menyuruh seperti itu. Padahal belum ada sebelumnya. Ya. Ini kejadian sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kenapa dia memerintahkan anak cucunya untuk membakar mayatnya, lalu abunya ditaburkan ke tengah lautan? Karena ayah terlalu banyak berbuat dosa. Nah, dia merasa, kalau sampai Allah nanti menghidupkan ayah lagi, membangkitkan ayah, tentu ayah akan disiksa. Dosa ayah terlalu banyak. Ya. Yeah. Kalau ayah jadi debu, abu, ditebar ke lautan, kan susah tuh ngidupin lagi. Kata dia, ya, dia mengira bahwa Allah bukan zat yang maha berkuasa. Ya. Kalau dikubur biasa nanti bisa dibangkitkan. Kalau sudah jadi debu, abu, ditaburkan ke lautan, ada yang ke sana, ada yang ke sini, dimakan ikan dan seterusnya, sulit kata dia akan ah, jadi aman, aku tidak disiksa. Ya. Sampai di akhirat Allah menguji orang ini. Kenapa? Karena orang ini nggak tahu. Kalau Allah itu maha berkuasa, orang ini nggak tahu. Ya, maka Allah menguji orang ini. Allah bertanya, kenapa engkau perintahkan anak cucumu untuk membakar mayatmu. Dijawab oleh orang ini, karena aku takut kepada engkau ya Allah. Karena aku takut kepada engkau ya Allah, dosa-dosaku terlalu banyak. Rupanya jawaban ini membuat Allah ridho. Membuat murka Allah padam. Maka Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga. Padahal orang ini berdosa luar biasa. Bahkan kufur kan? Meyakini bahwa Allah tidak sanggup melakukan sesuatu kan kufur. Kufur. Ada orang meyakini Allah tidak sanggup memindahkan gunung ini ke sini, kufur. Ada orang meyakini bahwa Allah tidak sanggup mendekatkan bulan dan matahari menjadi satu, kufur. Siapapun yang meyakini mengatakan bahwa Allah tidak sanggup melakukan sesuatu, kufur. Ya, karena tidak ada yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah. Sekiranya Allah mau, Allah rubah hari ini. Amerika dirubah oleh Allah menjadi negara Islam. Jepang, Inggris, Prancis, Jerman dirubah oleh Allah menjadi negara Islam. Mayoritas kaum muslimin beribadah kepada Allah, menyembah Allah, berkumandang suara azan di mana-mana, di Amerika, di Eropa, di Australia. Sanggupkah? Sanggup sekali, kecil bagi Allah. Ya, tapi Allah tidak mau. Ya, Allah tidak berkenan melakukannya. Kenapa? Rahasia. Hanya Allah yang tahu. Ya. Nah, ternyata orang ini diampuni Berarti sekali lagi uzur jahil itu ada. Apakah kita katakan ucapan Umar tadi salah? Tentu tidak. Ucapan Umar itu benar untuk untuk orang-orang yang sudah kedatangan hujah. Untuk orang-orang yang hidup di Madinah, di Mekah, di negeri Islam yang ulamanya banyak. Misalnya ada tetangganya Imam Bukhari misalnya atau tetangganya Imam Muslim berpendapat atau tidak tahu kalau jilbab itu wajib. Nah, ini kan keterlaluan. Iya kan? Atau seperti sekarang orang Mekah, orang Madinah ada wanita-wanita yang berpendapat, beranggapan bahwa jilbab itu tidak wajib, kan keterlaluan. Ya. Beda dengan di kampung. Di kampung, di pelosok di Indonesia ini ada seorang ibu-ibu nggak tahu kalau pakai jilbab itu wajib, mungkinkah? Mungkin. Apalagi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, banyak sekali wanita yang menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib. Ya mungkin dia nggak ngaji. Kalau dia ngaji tahu, enggak, enggak dia ngaji. Bahkan ibu-ibu ini ngaji seminggu bisa dua kali, tiga kali asal ngaji sama ustadznya diajak baca yasin, tahlilan, baca solawatan, gitu. Tidak disampaikan bahwa ibu wajib pakai jilbab. Bahwa seluruh kulit ibu itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tidak disampaikan ini. Kalau disampaikan insya Allah si ibu ini mau pakai. Karena dia sikoh dengan ustadznya, dengan kiainya. Tapi tidak disampaikan. Siapa yang dosa? tentu kiainya itu, ustadznya itu. Maka jangan menyembunyikan ilmu. Walaupun pahit, walaupun gak enak didengar, walaupun bikin telinga merah, bikin hati panas. Tapi kalau itu kata-kata Allah, kata Rasulullah, sampaikan. Rasul menyampaikan kebenaran dari Allah, ada yang sakit hati enggak? Waktu Rasul menyampaikan kebenaran dari Allah. Ada yang panas enggak hatinya? Banyak. Banyak. Ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, ya Abu Sufyan waktu itu, bahkan Umar sempat marah. Eh, Amr bin As, Khalid bin Walid sempat marah. Akhirnya Allah kasih hidayah. Sama. Ya. Saya sampaikan di hadapan antum bahwa ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Antum sakit hati nggak terima. Setengah tahun kemudian antum baru terima. Ada nggak contoh seperti itu? Banyak. Banyak. Maka para ustadz, para dai, para mubalik, para kiai tidak usah nutup-nutupi dakwah. Hak sampaikan hak, batil sampaikan batil. Kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit orang awam, manusia, masyarakat, kaum muslimin seneng nggak kalau dai-nya belak-belakan? Seneng. Seneng. Yang hak itu hak, yang batil nggak suka masyarakat itu dengan yang abu-abu ditutup-tutupi, ya. Biasanya yang nggak suka yang apa? Yang punya kepentingan. Ya. Yang ada subhat di kepalanya. Ya. pun orang awam, saudara-saudara kita senang. Wah, ini nih ngaji begini ini, ya kalau nggak sunnah ya bid'ah kalau nggak bid'ah ya sunnah kalau nggak syirik tauhid kalau nggak tauhid ciri ya kalau nggak hitam putih nggak putih hitam tidak ada abu-abu enak didengarnya ya sesuai dengan kolom Allah wa Rasul maka orang-orang awam tidak jadi kurban lihat hari ini berapa banyak orang-orang awam jadi kurban dia nggak tahu karena oleh kiainya ini tidak disampaikan bahwa ini hak, ini batil, tidak disampaikan. Coba kalau dari dulu disampaikan dengan terus terang, kalau bunga bank itu riba, dosa riba itu riba itu ada 60 cabang lebih. Ada yang dosanya besar, sedang, kecil, ada yang paling kecil. Dosa riba terkecil sama dengan sama dengan kayak rojulu ummahu seperti anak yang menzinai ibunya itu dosa riba terkecil waliyadubillah kalau tokoh-tokoh kita kiai kita menyampaikan bahwa bunga bank itu riba haram begini begini begini uh, alhamdulillah orang-orang awam banyak yang sikoh percaya dengan tokoh dengan ulama dengan ustadz dengan kiai tapi ini ditutup-tutupi. Maka yang jadi kurban saudara-saudara kita orang awam. Ya. Maka sudah waktunya hari ini dakwah itu apa adanya. Belak-belakan. Ya. Mereka yang sesat berani belak-belakan. Syiah, Rafidah, Jahmiyah, Jabariyah. Mereka bilang yang Ahmadiyah, yang Islam Jamaah, mereka berani. Kenapa kita yang merasa berada dalam kebenaran, mengikuti sunnah Nabi, ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa takut-takut? Kenapa malu-malu? Sampaikan kebenaran. Kulil haqqa kana murra. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Ya. Wadhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amrad وتبين للناس فعلى الناس الاتباع eh, yang demikian itu karena sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah telah eh, menjelaskan perkara agama ini tidak ada perkara agama ini yang belum jelas. Para sahabat mengatakan Rasul wafat tidak ada satupun jalan menuju surga kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada satupun jalan menuju neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada yang tersisa. Ya. Oleh karena itu jangan mengada-ada. Apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dijelaskan oleh Nabi, jangan kita melakukan orang yang melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi berarti dia menuduh Rasulullah belum sempurna ajarannya. Ya. Kita lanjutkan yang kelima. Wa'lam rahimakumullah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu Annad-dina innama ja'a min kibalillah Bahwa agama ini datang dari sisi Allah Agama ini bukan milik Imam Syafi'i Bukan milik Imam Hambali Bukan milik Imam Bukhari Bukan milik Abu Bakar dan Umar bahkan Agama ini milik Allah dan Rasulnya nya Apapun kata Allah dan Rasulnya tentang agama, itulah agama. Apapun yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, itu bukan agama. Bukan ibadah. Maka salah, bid'ah. Solat. Tapi solat itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Puasa. Puasa itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Puasa hari kelahiran kita misalnya. Saya lahir hari Eh, Jumat Pahing. Ya, saya setiap Jumat Pahing puasa. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi puasa hari Senin. Dan hari Senin itu hari kelahiran Nabi. Tapi ingat, Abu Bakar puasa hari apa? Hari Senin juga. Umar hari Senin juga. Utsman, Ali, Zubair, Tolabut, semuanya hari Senin. Masuk semua sahabat lahir hari Senin? kan nggak mungkin ya jadi berpuasa di hari kelahiran Nabi yaitu Senin Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis kalau mau tidak wajib bukan hari kelahiran kita masing-masing dan ada sebagian saudara-saudara kita yang beranggapan sunnah berpuasa di hari kelahiran masing-masing ada yang harinya, ada yang tanggal dan bulannya, setiap 1 Maret misalnya atau setiap tanggal 10 Syawal misalnya. Jelas ini bid'ah. Mengada-ada. kulu bid'atin dolalah, kulu dolalatin finnar. Ya. Tidak boleh. Lam ukulir rijal wa araihim tidak boleh berdasarkan akal seseorang. Pendapat seseorang tidak boleh. Ya. Imam Syafi'i berpendapat dan pendapatnya inilah agama. Tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karena itu pendapat Imam Syafi'i bisa benar bisa salah. Pendapatnya Imam Bukhari bisa benar bisa salah. Pendapatnya Abu Bakar dan Umar bisa benar bisa salah. Kasih ingat pendapat Abu Bakar Umar yang salah yaitu tentang haji tamattu dalam masalah haji tamattu Abu Bakar dan Umar berpendapat salah beliau meyakini bahwa haji tamattu itu tidak ada padahal haji tamattu kan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak membawa hewan hadiu bagi kalian yang tidak membawa hewan hadiu, silahkan berhaji tamattu. Nabi tidak, karena Nabi membawa hewan hadiu. Ya. Nah, mungkinkah hari ini kaum muslimin Indonesia melakukan haji kiron atau Ifrot? Boleh, tapi bawa kambing dari Jakarta, ya masuk pesawat bawa kambing. Mungkinkah? Tentu nggak mungkin. Maka tidak mungkin jamaah Indonesia melakukan haji yang bukan tamattu. Ya. Karena tidak mungkin membawa hewan kurban. Nah, Abu Bakar dan Umar berpendapat keliru. Ya. Oleh karena itu ketika sebagian tabi'in masih mempertahankan pendapat Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamatuk tidak ada, haji tamatuk tidak ada, haji tamatuk tidak ada. Marah Ibnu Mas'ud dengan mengatakan aku khawatir jangan-jangan Allah akan menurunkan batu dari langit, hujan batu. Kenapa? Kultu qala Allah wa qala Rasul. Kultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku sampaikan ini kata Allah, ini kata Rasulullah bahwa Rasulullah memerintahkan haji tamattu. Tapi kalian jawab, ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Ya. Jadi pendapat siapapun, hatta pendapat Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul, tidak boleh diambil kalau bertentangan dengan dalil. Ya. Kecuali kesepakatan sahabat. Ketika para sahabat itu sepakat dalam satu permasalahan, maka itu pasti benar. Dijamin oleh Nabi. La tajtami'u ummati 'ala dolala Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Nah ini enggak sepakat. Kan? Ibnu Mas'ud sahabat juga. Abu Bakar Umar sahabat. Tidak sepakat. Berarti cari mana yang lebih kuat. dalam masalah mandi junub, perempuan mandi junub, e, Ibnu Umar salah. Dalam masalah sutroh solat, Aisyah salah. Dalam masalah bolehnya laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab, Ibnu Umar salah. Ya, ini menunjukkan siapapun pasti pernah salah. Bisa benar, bisa salah yang pasti benar kalau salah langsung ditegur oleh Allah diluruskan oleh Allah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad bukannya tidak pernah salah pernah pernah kapan Nabi Muhammad salah kapan kapan coba lupa ya bermuka masam terhadap seorang buta Ibnu Umi Maktum. Langsung ditegur oleh Allah, diluruskan oleh Allah dengan turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya. Apalagi beliau tidak mengucapkan insya Allah ketika ditanya berapa jumlah pemuda Ashabul Kahfi? Beliau menjawab, besok. Jawabnya besok, maksudnya nunggu wahyu. Langsung ditegur. Mala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kalian, jangan engkau mengucapkan besok, besok, jawabnya besok, tapi ucapkan insya Allah. Ya. Kemudian ketika beliau ingin mengiyakan ajakan pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy ingin satu majlis dengan Nabi didakwai oleh Nabi, tapi yang yang miskin-miskin ini disingkirkan. Khabbab bin Arad, Ibnu Mas'ud, Bilal, Ammar bin Yasir, Yasir, Sumayyah, para budak ini disingkirkan. Kami mau khusus kami, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya bangsawan. Ah, Nabi dalam hati ingin mengiyakan agar mereka juga dapat hidayah ya kan jangan orang miskin saja yang kaya juga e, perlu masuk surga dapat hidayah nah ketika Nabi mau mengiyakan membikin majelis khusus orang-orang kaya bangsawan Quraisy langsung ditegur oleh Allah wala tuti man aqfalna qalbahu an dzikrina jangan engkau ikuti orang-orang yang telah kami sesatkan hatinya. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari orang-orang miskin itu. Allah nggak suka. Allah nggak ridho. Rasul bikin majelis khusus orang-orang kaya. Maka siapapun hari ini, ustadz manapun, kiai manapun, uh, ulama manapun, kalau membikin majelis ilmu khusus orang-orang kaya, dia telah berbuat kesalahan. Eh, di hotel berbintang, di tempat-tempat yang mahal, tentu orang miskin nggak sanggup untuk membayarnya. Kan harus bayar kan, hotel berbintang. Haram. Insya Allah tidak akan berkah dakwahnya. Nabi jadi tegur bagaimana kita mengulang lagi? Ya. itulah Nabi saw. Ketika salah, langsung ditegur, diluruskan. Adapun yang bukan nabi tidak. Ya, nabi wafat, Abu Bakar salah, Allah biarkan. Nabi wafat, Umar salah, Allah biarkan. Imam Syafi'i salah, Allah biarkan. Suruh mikir sendiri. Ah itulah beratnya ketika wahyu putus. Ketika wahyu belum putus, enak. Ada apa-apa, salah apa benar, tinggal tunggu aja wahyu. Minimal sabda Nabi. Dan sama-sama wahyu kan? Sabda Nabi wahyu, Al-Quran juga wahyu. Kan Nabi tidak mungkin berbicara suka-suka beliau. Beliau berbicara dari Allah. Ya. Beliau mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Tahu dari mana? Kalau dari hati beliau, tentu dari Allah. Wahyu. wa ilmuhu indallah wa inda rasulih agama ini ilmunya ada pada diri Allah dan Rasulnya fala tattabi syai'an bihawak maka jangan sekali-kali dalam agama ini mengikuti hawa nafsumu keinginanmu menurut saya menurut hemat saya menurut logika saya tidak boleh agama bukan milik saya bagaimana bicara agama dia bilang menurut saya menurut hemat saya, sepanjang pengetahuan saya, tidak boleh. Ya. Harus mengatakan menurut Allah begini, menurut Rasulullah begini. Abu Saur dan Husain Al-Qarabisi dua tokoh ahli filsafat, filsafat ilmu kalam ini bertaubat bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i Padahal awalnya mereka berdua datang ke rumah Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i baru tiba di Baghdad, awalnya mau mendebat, mau ngeledek. Karena hari itu ahli hadis itu diledek. Ya, oleh ahlu kalam. Mirip-mirip hari ini. Ahli hadis mengatakan Allah bersemayam di aras diledek. Ya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya diledek Nabi Muhammad naik turun bertemu dengan Nabi Musa Isra Mi'raj salat 50 waktu jadi 5 ini hadis sahih di Bukhari diledek nah kira-kira begitu Imam Syafi'i mau diledek oleh ahli hadis oleh ahli kalam ini ya Ah, pagi-pagi datang, dia bertanya, dijawab oleh Imam Syafi'i, bertanya, dijawab, bertanya, dijawab, bertanya, dijawab. Dan jawaban Imam Syafi'i tidak pernah keluar dari قال الله وقال الرسول قال Allah wa qala Rasul qala Allah wa qala Rasul kata Allah begini kata Rasulullah begini kata Allah begini kata Rasulullah begini sekali Abu Thawr membantah pakai hadis begini-begini masa ini dai Periwayatannya tidak sahih begini-begini beliau kan ahlul hadis ya akhirnya dua orang ahlul kalam ini keluar dari Imam Syafi'i dan mengatakan kami tinggalkan Imam Syafi'i di malam itu. Berarti dari pagi sampai malam. Mungkin berhenti sholat duhur, sholat asar, makan gitu, teruskan lagi. Malam itu kami tinggalkan Imam Syafi'i, rumah Imam Syafi'i. Sekaligus kami tinggalkan subhat kami, bid'ah kami. Lihat, sadar, bertekuk lutut, menerima sunnah salaf dari Imam Syafi'i seharian. Ya. Ah inilah hujah. Jadi hujah adalah qala wa qala Rasul. Qala wa qala dan ini berkah. Menyampaikan apa kata Allah, kata Rasulullah ini berkah. Berbeda dengan kata si A, kata si B, kata si C. فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة Rasulullah telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya dan telah menjelaskan uh, sejelas-jelasnya dan itulah al-jamaah. Ya. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Barang siapa yang menyelisihi ijma para sahabat dalam masalah agama ini, masalah akidah, masalah tauhid, maka dia terancam kufur. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Benar, benar apa tidak? Oh. Iya, yang abu-abu yang si si Yahudi ini ya. Artinya e, memplesetkan. Mestinya kan assalamu alaikum tapi dibikin abu-abu oleh Yahudi itu assalamualaikum ah, jawaban Rasulullah apa iya waalaikum artinya apa apa artinya waalaikum oh enggak dong waalaikum artinya apa Hah? apa arti waalaikum iya dan engkau juga kan jelas ya bukan abu-abu ini waalaikum jelas engkau juga Ketika si Yahudi ini menyampaikan salam diplesetkan, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, semoga engkau celaka, semoga engkau binasa. Nabi menjawab, engkau juga. Kan jelas. Ya. Mengkritik Aisyah yang kepanjangan jawabnya. Aisyah jawabnya kepanjangan. Wa alaikum laknatullah wa godobuhu wa wa wa wa ya ikhwanal kirodata wal khonazir ya dan semoga engkau dilaknat dikutuk oleh Allah wahai saudara-saudara kera dan babi marah Aisyah karena eh, Yahudi ini mendoakan buruk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kata Nabi cukup jawab waalaikum gitu Aisyah menyangka Nabi nggak dengar. Ya Rasul, bukankah dia mengucapkan Assalamualaikum, celaka engkau. Nabi menjawab, jawab Waalaikum, engkau juga akan kembali kepada dia. Ya. Dan rata-rata orang Yahudi di zaman Nabi kalau memberikan salam seperti itu. Rata-rata, hampir semuanya. Maka Nabi menyuruh jawab salam Yahudi dengan waalaikum. Jangan waalaikumsalam. Ya, waalaikum saja. Wallahu Ada lagi? Silakan. Oh kamisnya. Ada riwayat amal diangkat. Aku suka ketika amal itu diangkat di hari Kamis, aku dalam keadaan berpuasa. Kalau hari Senin, yaitu hari di mana beliau lahir. Ya, karena ada beberapa riwayat di mana ketika Allah bertanya si fulan sedang apa? Engkau tinggalkan si fulan sedang apa? sedang sholat. Ketika engkau datang, si fulan sedang apa? Sedang sholat. Ya. Allah sengaja bikin ini untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang taat. Engkau turun ke bumi tadi, si fulan sedang apa? Sedang sholat. Engkau naik lagi ke langit barusan, engkau tinggalkan si fulan sedang apa? Sedang sholat. Sholat apa? sholat subuh dan asar. Sholat subuh dan asar. Ya, pergantian antara malaikat malam dengan malaikat siang. Ya. Ah, betul juga amal tadi Kamis itu ya. Ketika amal diangkat sedang puasa. Ada lagi? silakan. Hah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Tergantung kita ini siapa. Kita ini siapa. Kalau kita tidak dikasih waktu, tidak dikasih tempat, kita warga biasa eh, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, di situ ada tokoh, ada kiai, banyak berbuat bid'ah. Lebih baik kita ngomong apa nggak ngomong? Enggak. Ya. Siapa yang akan percaya sama kita? Di kampung saya, saya tinggal di kampung, saya tidak bicara apa-apa. Enggak ada yang mempersilahkan saya. Tidak ada yang sikoh percaya kepada saya. Ya. Saya ngomong percuma. Ente siapa? Kan gitu. Nah, di sini saya diundang. Disuruh ngomong. Antum datang untuk dengar. Masa saya nggak sampaikan? Dosa saya. Ya. Antum nanya tentang tahlilan, tentang muludan. Saya nggak jawab. Ntar aja dah. Ya Oh, itu mah nggak usah dibahas dah, ya. Dosa saya. <laughs> Ya. Saya dikasih waktu, dikasih tempat, kenapa nggak dimanfaatkan? Adapun di kampung sana saya nggak bisa, saya nggak dikasih waktu. Orang nggak sikoh dengan saya. Ya. Melihat saya udah sebel misalnya, ya kan? Ngapain saya ngomong? Capek-capek. Ya. Nah, cukup anak istri saya. Saya nasihati, agar tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat syirik. Begitu, ya. Jadi salah satu yang harus diketahui oleh kita siapa diri kita, kita posisi di mana. Ya. Paham ya? Ada lagi? Silakan. nggak masalah, nggak masalah. Sesuatu yang tidak wajib apabila tidak ada syarat melakukannya maka boleh kita tinggalkan. Saya kira nggak ada syarat dari Nabi. Siapa yang sudah puasa Senin, maka Kamisnya juga harus puasa. Siapa yang berpuasa di hari Kamis, maka Seninnya harus puasa. Enggak ada syarat seperti itu. Ya. Kecuali ada syarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencium Hajar Aswad, maka teruskan. Siapa yang mencium Hajar Aswad, maka dia harus harus apa? Jangan-jangan antum nggak tahu, ya. Antum boleh mencium hajar aswad begitu saja? Di muka di Masjidil Haram? Tidak boleh mencium hajar aswad kalau kalau kalau tidak tidak tawaf. Jadi mencium hajar aswad itu harus di tengah-tengah tawaf. Niat kita tawaf. Tawaf kan pasti ngelewatin hajar aswad. Silahkan dicium. Tapi jangan mengeluarkan bunyi, ada kecupan, nggak boleh itu beda Kalau nggak bisa mencium, usap dengan tangan atau sesuatu, lalu tangan itu dicium. Kalau tidak bisa, kejauhan, terlalu berdesak-desakan, kasih isyarat dengan tangan kanan. Jangan dicium. Semuanya ada aturannya. Allah yang Allah yang memerintahkan kepada Nabi untuk mencontohkannya. Maka para sahabat menghafal betul bagaimana manasik haji Nabi, umroh Nabi, wudhu Nabi, sholat Nabi. Karena kalau beda dengan cara Nabi, dijamin, dijamin nggak diterima. Sholat kita beda dengan cara sholat Nabi nggak diterima. Puasa kita beda dengan cara puasa Nabi nggak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Barang siapa yang beramal ibadah kok tidak mencontoh aku, kata Nabi, ibadah itu pasti tertolak.